Sudah kita baca yang ke-150 yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala innal yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا yang bermakna kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang kafir yang kafir kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan bentuk jamak ini seluruh para rasul wa yuriduna an yufarriqu dan mereka ingin membedakan memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya kemudian berkata nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd kami beriman kepada sebagiannya dan kami kafir kepada sebagian yang lain yuriduna an yattakhidhu baina dalika sabila. Mereka ingin mencari antara keduanya jalan. Kemudian Allah lanjutkan dengan keputusan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibahas bahwa ayat tersebut menerangkan tiga golongan golongan pertama yang beriman pada Allah dan seluruh para rasul, golongan kedua yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada seluruh para rasul, golongan ketiga adalah golongan yang katanya beriman pada Allah, beriman pada rasul-rasul, tapi sebagian saja. Dan kufur pada sebagian yang lain. Beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Atau Yahudi yang beriman pada Nabi Musa, tapi memusuhi Nabi Isa, mencerca, menghina, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Berupaya untuk membunuhnya. Karena Nabi Isa tidak terbunuh, jangan lupa itu. Walaupun mereka berhasil membunuh beberapa anbiya, yaktulun al-anbiya Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh para nabi. Tapi Nabi Isa alaihi salam wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi ada seorang yang diserupakan dengannya. Wama qataluhu yaqina. Itu pun mereka tidak yakin membunuhnya. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin. Artinya mereka memusuhinya sampai di puncak permusuhan yaitu upaya untuk membunuhnya. Kemuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam keadaan mereka beriman pada sebagian dan tidak beriman pada sebagian, di manakah letak mereka? Bersama yang beriman pada Allah dan seluruh para rasul atau bersama dengan orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada seluruh para rasul? Atur tengah-tengah antara keduanya. Yuriduna mereka menginginkan ayat takhidu baina dzalika sabila. Memang mereka ingin cari yang tengah-tengah di antara keduanya, tetapi tidak ada. Siapa yang mengingkari satu rasul saja berarti mengingkari keseluruhannya. Kalau berarti mengingkari keseluruhan berarti ingkar pada yang mengutusnya, yaitu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa Ba'da dhalika illa tashahi wal hawa. Maka tidak tersisa pada mereka ini yang Allah hukumi dengan ulaika humul kafiruna haqqa tidak tersisa kecuali tashahi. Keinginan hawa nafsu. Tashahi dari kata syahwat. Hanya keinginan syahwat saja. Wal hawa dan hawa nafsu Wa mujarradud da'wa Yang tersisa hanya pengakuan semata. Hanya pengakuan semata. Ya, ini hanya pengakuan saja. Alati yumkin kullu ahad an yuqabiluha bimithliha. Yang bisa saja setiap orang untuk menghadapinya dengan yang semisalnya. Artinya kalau engkau mengaku beriman pada satu rasul saja, tidak pada yang lain, kemudian ingin diterima sebagai mukmin, nanti yang lain akan berkata sama. Kami nabi ini saja, kami nabi itu saja, kami nabi ini saja dan seterusnya. Walamma dzakara humul kafiruna Tetapi ketika disebutkan bahwa mereka adalah kafiruna haqqa, mereka orang-orang kafir yang hakiki, Zakara iqaban syamilan. Maka Allah sebutkan balasannya yang sama seluruhnya. Yang kufur kepada seluruhnya, kufur pada sebagiannya, kufur pada satu, dua nabi saja, hukumannya sama. Karena statusnya juga sama. Kafiruna haqqa. Iqaban syamilan lahum walikulli kafir. Allah sebutkan balasan yang merata mencakup seluruh jenis orang-orang kafir. Seluruh jenis orang-orang kafir. Yang beriman pada Nabi Musa saja. Tapi memusuhi Nabi Isa sampai berupaya untuk membunuhnya. Yang beriman pada Nabi Isa saja. Mengingkari Nabi Muhammad SAW. Yang beriman pada Nabi ini saja. Tidak beriman pada mereka semuanya tercakup dan terkena ancaman adab yang sama. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا maka kami persiapkan untuk mereka seluruhnya orang-orang kafir tadi azaban muhina seperti kemarin tidak disebutkan dengan domir hum bukan wa'atadna lahum azaban muhina sebab biasanya kalau dengan hum kembalinya kepada domir terdekat. Kembalinya kepada yang dohir yang terdekat. Kalau dohir yang terdekat itu yang tengah-tengah saja, yang tadi yang yukminu bi ba'd wayakfur yakfur maka ketika dikatakan dan Allah siap untuk mereka, dikira mereka saja. Tidak. Orang kafir yang seluruhnya juga kena Orang kafir yang sebagainya juga kena, yang sejenis dengan dia juga kena. Yang nabinya nabi lain yang mereka percaya, kemudian mengingkari nabi yang lainnya, semuanya sama. Sehingga tidak peduli dari jenis yang ini, yang ini atau yang itu. Kalau sudah demikian keadaannya, kami persiapkan untuk orang-orang kafir itu. Seluruh orang-orang kafir. Azaban muhina. Azab yang menghinakan. Merendahkan kama takabbaru anil iman sebagaimana mereka sombong tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ahanahum bil azab maka Allah hinakan mereka dengan azab al alim al mukhzi maka Allah timpakan pada mereka azab yang pedih dan adab azab yang menghinakan mukhzi juga maknanya dari kata khizyun kerendahan keinahan direndahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu billahi wa rusulih. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah dan seluruh para rasul wa hadza dan ini mengandung di dalamnya iman kepada seluruh apa yang Allah kabarkan tentangnya tentang Allah Subhanahu wa taala. An nafsihi tentang dirinya Wa lima ma ja'at bihi rusul dan seluruh apa yang dibawa oleh para rasul. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Catatan penting bahwa para anbiya yang tadi kita diperintahkan untuk beriman pada mereka, walan nufarriq baina ahadin min rusulih dan kita nggak akan membedakan satu rasul pun daripada yang lainnya. dan semuanya imani. Ada pertanyaan, dari seseorang. Berarti kita harus percaya dong dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Saya katakan iya, harus. Kan berarti kita harus percaya dengan kitab Injil dan kitab kita beriman pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus berarti Nasrani dan Yahudi benar dong. Itu yang salah. Ucapan itu yang salah. Mengapa? Karena para anbiya menghabarkan berita yang benar yang tidak mungkin salah. Berita yang jujur tidak mungkin dusta. Maka berita yang diberitakan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW dan seluruh para anbiya tidak akan berbeda. Pasti, pasti, pasti. Mengapa? Kalau khabar satu nabi dengan nabi lain berbeda, berarti ada yang dusta. Kalau khabar itu tidak mungkin para anbiya berdusta, maka berita dari seluruh para nabi pasti sama. Mereka memberitakan tentang Dajjal. Rasulullah SAW memberitakan tentang Dajjal. Tanyakan pada mereka Yahudi dan Nasrani, apakah ada berita Dajjal di dalam kitab kalian? Ada. Apalagi berita tentang akhirat, surga, neraka, tentang Yomul hisab, semua ada di sana. Tetapi masalahnya barakallahu fikum yang ada di kitab mereka belum tentu itu yang diucapkan oleh para rasul-rasul tersebut, iya kan? Karena mereka mengganti, menambahi, mengurangi sebagaimana Allah beritakan tentang mereka yuharrifun al-kalimah an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Barakallahu fikum. Beritanya kita percaya, percaya. Berarti kita percaya beriman kepada apa yang diajarkan Nabi Musa dan Nabi Isa dan seluruh para Nabi. Naam kami beriman dengan semua yang mereka ajarkan. Ini khabar. Kita iman. Tetapi ketika ahkam. Kamu ibadahnya seperti ini. Kamu beribadah seperti itu. Baru berbeda-beda. Kalau berita pasti sama. Mereka mengajarkan la ilaha illallah. Mereka mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan beriman pada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, berita tentang jannah, tentang surga, tentang hari akhirat, tentang hari kebangkitan, tentang para anbiya yang terdahulu. Semua berita pasti sama. Tetapi kalau penghormatan dulu di zaman Nabi Yusuf alaihi salam dengan sujud. Tapi di dalam syariat terakhir penghormatan dengan sujud sudah tidak diperbolehkan. Itu hukum. Tidak boleh penghormatan dengan sujud. Maka sungkem dan sejenisnya tidak boleh. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Wasjudu lillah alladhi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Sehingga jangan dibanding-bandingkan. Mereka begini, ini kenapa kita nggak boleh? Mereka kok boleh? Katanya kita harus percaya juga. Percaya dengan apa yang mereka beritakan seluruhnya tanpa kecuali. Karena berita pasti benar. Mereka para rasul sadiqun. Mereka para anbiya jujur, terpercaya. Tidak ada dusta pada mereka. Tapi ketika ahkam dimansuhkan syariat yang awal dengan syariat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan tafsir. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh para rasul yang berarti beriman pula kepada yang dikhabarkan oleh para rasul-rasul tersebut. Apakah tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya. Atau diberitakan oleh para rasul dari berita-berita dan ahkam. Kita imani berita-beritanya pasti benar. Kita imani hukum-hukumnya pasti dari Allah. Tidak mungkin dari hawa nafsu mereka sendiri. Lihat. Bedakan antara keduanya. Beriman karena berita-berita para anbiya pasti benar, pasti jujur, terpercaya, maka berita nggak akan berbeda. Mereka memberitakan Nabi Muhammad SAW memberitakan tidak berbeda. Kita imani seluruhnya. Ada yang diberitakan oleh para anbiya tidak diberitakan. Ada yang diberitakan oleh para nabi yang tidak diberitakan oleh nabi yang lain. Semuanya kita imani. Wal ahkam dan juga hukum-hukum syariat yang mereka ajarkan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan nabi berikutnya mansuh terbatalkan dengan hukum berikutnya mansuh dengan hukum berikutnya ini tidak menjatuhkan kehormatan mereka sama sekali hukumnya mansuh tidak mengapa karena bagi Allah bebas mengatur syariat sekarang ini dibolehkan besok dibol tidak dibolehkan yang ini tidak dibolehkan dulunya kemudian jadi dibolehkan terserah Allah subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi Walam yufarriqu baina ahadin minhum dan kita tidak membedakan satu pun dari mereka para rasul. Artinya diimani seluruhnya. Bal amanu bihim kullihim, bahkan beriman pada mereka seluruhnya. Tidak mengecualikan, oh kalau ini saya nggak percaya, bukan nabi itu. Berarti dia kafir kepada Allah dan kafir kepada seluruh para rasul. Padahal mengingkari satu nabi saja. Fahadha wal imanul haqiqi. Berarti iman haqiqi adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh para rasul dan juga beriman dengan apa yang Allah kabarkan dan beriman juga dengan apa yang para rasul kabarkan. Dan beriman bahwa syariat-syariat mereka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun nabi yang berkhianat. Enggak ada satupun nabi yang membuat syariat sendiri, enggak ada. Semuanya diutus oleh Allah membawa syariat yang Allah perintahkan. Maka itulah iman yang hakiki. Wal yakin dan keyakinan al-mabni alal burhan. Keyakinan yang dibangun di atas bukti-bukti. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka ini Allah akan berikan pada mereka pahala-pahala mereka. Kenapa sekarang pakai domirhum? Karena yang disebutkan mukminun. Maka tidak terkecuali semua mukminin mendapatkan ajruhum. Jazaa imanihim wa ma tarattaba alaihi min amalin salih. Pahala atas keimanan mereka, keyakinan mereka dan juga pahala atas ma tarattaba ala al-iman Mata rataba alaihi ay alal iman. Konsekuensi-konsekuensi dari iman itu yaitu amalun saleh. Karena iman dalam hati akan terwujud bukti-buktinya di dalam amal perbuatan. Oleh karena itulah amal perbuatan pun yang saleh disebut iman. Berarti iman qaulun wa i'tiqadun wa amal atau i'tiqadun wa qaulun wa amal. Atau diistilahkan bahwa iman yang namanya iman adalah i'tiqadun bil janan wa ikrarun bil lisan wal amalu bil arkan. Keyakinan dalam janan, jinan itu nama lain dari al-qalbu. Keyakinan dalam hati, Wa ikrar bil lisan dan ikrar dalam lidah berbicara aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal amal bil arkan dan amalan dengan arkan dengan anggota badan. Itu iman. Walaupun makna iman adalah keyakinan, tetapi keyakinan yang sungguh-sungguh pasti akan diikrarkan di lidahnya dan pasti pasti akan dibuktikan dalam amalan saleh. Kalau tidak demikian, berarti iman hanya pengakuan dan tidak jujur. Ya, ini konsekuensi dari iman adalah amalun saleh wa qaulun hasan atau min amalin saleh wa qaulin hasan wa khuluqin jamil. Ini semua konsekuensi iman. Buah-buah dari keimanan. Pertama amal saleh, kedua ucapan yang baik, dan ketiga, akhlak yang bagus, yang indah. Khuluqun jamil. Kullun ala hasbi halih. Akan diberikan pahala kepada mereka masing-masing sesuai dengan keadaannya. Masing-masing sesuai dengan keadaannya. Diberikan jannah. Ada jannah yang lebih tinggi lagi. Ada jannah yang lebih tinggi lagi dan ada jannatul firdaus yang Allah tanam pohon-pohonnya dengan tanah tangan Allah sendiri secara langsung di bawah arus Allah subhanahu wa taala wa idha sa'altumul jannah fas'alu jannatul firdaus dianjurkan oleh Nabi alaihi wasallam kalau kita meminta-minta yang tinggi, minta yang besar. Kalau minta surga, minta surga Firdaus. Minta Jannatul Firdaus karena itu yang paling tinggi. Qala rahimahullahu taala berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah Kulun ala hasbi halih, masing-masingnya sesuai dengan keadaannya. Wala'alla hadha huwa sir. Dan bisa jadi inilah rahasia. Mengapa disandarkannya pahala tadi pada hum? Pada domir hum. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka-mereka ini akan Allah berikan pahala mereka masing-masing. Begitu seakan-akan. Ada dua hum. Yu'tihim. Akan diberikan pada mereka. Ajruhum. Pahala mereka Perpahami? Artinya masing-masing. Nanti mereka akan mendapatkan pahala mereka. Ini pahala mereka masing-masing. Yang ini, Masya Allah, membuktikan keimanannya dengan sempurna. Ya pahalanya sempurna. Sedangkan yang lain, membuktikan keimanannya dengan sekedarnya saja. Masih banyak dosa-dosa, kemaksiatan, kedoliman. Ya tentunya tidak sesempurna yang sebelumnya. Tidak sempurna mereka yang tadi membuktikan dengan sempurna pula. Barakallahu fiikum. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Oleh karena itu diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya dengan wa kana Allahu ghafurar rahima dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faedah pertama apa yang sudah sebut kemarin. Hampir setiap ayat yang menghukumi mengancam, menakut-nakuti atau memberikan kabar gembira selalu diiringi dengan dan bahwasanya Allah memiliki sifat ini sifat. Agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, khususnya sifat yang berkait dengan apa yang dibahas. Yang kedua, setelah dikatakan wa kana Allahu ghafurur rahim, berarti kita harus kenal, mempelajari sifat-sifat Allah yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat ghafurur Rahim. Liman? Bagi siapa ini? Yang sedang dibicarakan orang beriman. Tetapi barakallahu fikum orang kafir tadi yang tengah-tengah tadi katanya kan beriman kepada beberapa nabi. Nasrani misalnya katanya beriman pada Nabi Isa atau Nabi Musa tapi tidak ada naik sama sekali sedikit pun. Dikitlah. Karena masih percayalah sama nabi-nabi. Tidak. Tetap sama dengan orang kafir yang lain. Oh mereka membagi supermi. Ada pahala sedikit. Tidak. Nggak diterima. Kalau kafir. Tidak. Apa? Lau asyrakta lahabatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik. ain asyrakta Layah yahbatanna amalu. Allah akan nama amalan kalian. Gak dinilai sama sekali. Tetapi orang beriman Allah ghafuran Rahimah, Allah pengampun. Mungkin ada dosa-dosa, Allah maafkan. Mungkin ada pahala-pahala, Allah lipatkan. Ghafur mengampuni dosa-dosa. Rahim merahmati, memaafkan. Barakallahu fiikum. Sehingga orang beriman berbeda-beda tingkatannya. Lu ini dalam keadaan dia mengingkari amal soleh yang ini. Dia nggak mengerjakan amal soleh yang itu. Apa maknanya mengingkari? Oh nggak mengerjakan. Oh kalau nggak mengerjakan. Allah Taufur rahimah. Bisa saja Allah ampuni karena amalan soleh yang lain. Amalan soleh yang itu termaafkan oleh Allah karena amalan soleh yang lebih besar. Wahaluma jarra dan begitulah Allah menghitung amal-amal orang beriman. Berbeda dengan keadaan orang-orang kafir yang khalidina fiha abada. Kembali kepada kita. Yaghfiru sayyi'at Allah memaafkan kejelekan-kejelekan mereka orang yang beriman wa yataqabbal hasanat dan Allah menerima kebaikan-kebaikan mereka karena anak ada amal saleh yang ini dihapuskan karena amal soleh tersebut. Karena ada kekeliruan di sana tetapi ada amal soleh yang besar bisa menghapusnya. As-salah, as-salawatul khamsu, wa ramadhan ila ramadhan. Dari salat ke salat yang lima waktu, dari Ramadan ke Ramadan, dari jumah ke jumah, mukaffiratun akan menjadi penghapus dosa-dosa yang diantara keduanya. Barakallahu fikum. Berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman, yang sholat, yang puasa, yang sholat Jumat. Penghapus dosa-dosa. Barakallahu fikum. Kecuali dosa-dosa yang besar yang memerlukan taubat secara khusus. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah itu semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك Wa Musa sultanan mubina. Ahlul kitab menuntut, meminta kepada Nabi Musa Antunazila alaihim kitab minas sama coba kamu turunkan kitab dari langit kami pengen tahu kami pengen baca langsung coba turunkan kitab dari langit Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahlul kitab penuntut engkau agar engkau mendatangkan kitab dari langit." Sungguh Nabi Musa pernah dituntut dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Bani Israel menuntut Nabi Musa untuk mendatangkan Allah Subhanahu wa taala. Arinallaha jahratan. Coba perlihatkan kepada kami Allah secara jahr, secara terang-terangan agar kami bisa lihat. Maka mereka tertimpa azab berupa sa'iqah. Petir yang menyambar mereka. Bidulmihim. Karena kedoliman mereka. Thumma taqadul ijla min ba'di ma ja'athumul bayinat. Kemudian mereka mengambil membuat patung sapi lahu khuar. Patung sapi yang bisa bunyi. Dulu kelihatan menyeramkan, menakutkan, horor, menakjubkan. Kalau sekarang mainan anak-anak kan. Patung sapi, kalau angin lewat dari sini, keluar dari sana, bunyi. Oh, Oh, begitu. Barakallahu fikum kemudian kata Samiri hadza ilahu Musa. Fanasi. Inilah Tuhannya Musa. Kemudian mereka pun lupa. Maka ketika datang Musa alaihi salam menegur Harun alaihi salam Kata Nabi Harun, aku sudah memperingatkan mereka dan aku khawatir akan memecah belah Bani Israel. Maka mereka diperingatkan kembali oleh Musa dan Allah memaafkan mereka. Betapa rahmatnya Allah Taala. Fa'afawna an dhalik. Tapi apakah berhenti Bani Israel untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tidak berhenti. Kembali membuat kekurangan ajaran kekurangan ajaran kalimat kalimat Ikhwan ibn a'azakumullah, banyak kisah-kisah Bani Israel yang membuat geleng-geleng kepala dan kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rahimallahu Musa. Sungguh. Semoga Allah merahmati Musa. Sudah disakiti oleh kaumnya. Diganggu oleh kaumnya sekian beratnya. Fasabar. Tapi beliau sabar. Kita baru sadar betapa kokohnya para anbiya, betapa sabarnya para anbiya. Karena dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam orang-orang terbaiknya, orang-orang terhebatnya, yang paling solehnya. Karena mereka menuntut ingin mendengar ucapan Allah langsung. Alhamdulillah diancam ke Bukit Tursina. Mohon pada Allah agar Allah berbicara langsung mereka ingin mendengar. Setelah Allah buktikan dan setelah Nabi Musa alaihissalam memberikan pada mereka sebagai saksi-saksi, sebagian mereka kufur kembali. Naudzubillah min dalik. Ya. Naudzubillah min dalik. Allah sudah berikan sekian rahmat pada mereka. Allah sudah turunkan pada mereka manna wa salwa. Allah sudah berikan pada mereka makan dan minuman dari surga. Allah berikan mereka keselamatan dari Firaun dan bala tentaranya. Allah berikan pada mereka, Allah berikan pada mereka sekian banyak keajaiban yang mungkin kita tidak mendapatkannya. Bahkan bukan mungkin, memang tidak mendapatkannya. Tetapi barakallahu fikum, mereka masih kufur lagi, kembali lagi berbuat kufur lagi, dimaafkan lagi, kufur lagi, dimaafkan lagi, kufur lagi. Kira-kira kisah-kisah ini dengan ayat sebelumnya apa kaitannya? Setelah berkata alladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam nufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima menunjukkan kasih sayang Allah pada kalian lebih besar lagi. Yahudi yang seperti itu, Allah masih berikan rahmat pada mereka atau pada sebagian mereka. Masih Allah maafkan lagi, masih Allah maafkan lagi. Barakallahu fiikum. Menggambarkan betapa rahmat Allah sangat luasnya selama lam yugharghir selama nyawa belum keluar dari kerongkongan selama hayat masih di kandung badan Selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, belum ditutup itu taubat. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk mengatakan tuntu ilallah. Aku kembali kepada Allah. Aku taubat kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Adapun kalau sudah nyawa di kerongkongan, kemudian setelah nyawa di kerongkongan baru berkata Aman amantu billadzi amanat bihi bani Israel. Aku beriman dengan apa yang diimani oleh bani Israel. Aku beriman dengan yang mereka imani itu. Apa kata Allah? Al-an waqad asaita qablu Apakah sekarang? Sekarang kamu baru taubat. Yang tadinya engkau ingkar. Barakallahu fiikum. Menunjukkan itu tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan ke dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Jibril berkata, Wahai Muhammad Alaihi Wasallam, Ketika Allah tenggelamkan Fir'aun. Sungguh aku segera memasukkan lumpur laut merah yang hitam pekat ke mulut Firaun agar dia nggak taubat. Aku takut kalau dia taubat diterima oleh Allah Taala. Artinya sejahat Fir'aun pun Jibril tahu kalau bertobat akan diterima oleh Allah Taala. Maka Jibril berusaha, aku berusaha untuk menutup mulutnya dengan lumpur laut merah yang hitam pekat. Barakallahu fiikum. Menunjukkan apa? Bahwa arhamur rahimin. Wallah arhamur rahimin. Allah sangat penyayang, sangat pengasih, sangat pengampun.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 Termasuk anggota yang memerlukan uang bisa pinjam dari kas tersebut. Tapi pengembalinya ada jasad seikhlasnya. Allahu ta'ala alam. Kalau arisan itu barakallahu fikum ada tambahan uang lain. Selain yang kamu terima ketika kamu menang arisan. Jadi ya, apa yang kamu keluarkan berbeda itu sebaiknya jangan khawatir akan terkena ini dan itu yang barakallahu fikum orang yang mendapatkan kebaikan dari uang itu karena dia menyimpan uang di situ mendapat keuntungannya bisa pinjam khawatirnya itu adalah riba karena setiap keuntungan dalam bentuk apapun karena menitipkan uang bahwa riba kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Ini ijma para ulama. Walaupun asarnya dari riwayat, tapi para ulama sepakat. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Setiap menitipkan uang, meminjamkan uang, kemudian ada keuntungan dalam bentuk apapun, naf'un, manfaat, fahuwa riba. Maka itu riba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.